السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله sebagian waktu kita yang sangat berharga Setelah kita persembahkan untuk ketaatan dan ketakwaan kepadanya, yang kita tunaikan kewajiban kita sholat zuhur. Demikian pula salat sunnah qobliyah dan ta'diyah. Kemudian <clears throat> saat ini kita mengkaji ilmu-ilmu Allah yang mudah-mudahan menunjukkan <clears throat> jalan lurus menuju kepada ridhonya dan surganya Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tuntunan beliau terdapat segala penjelasan tentang bagaimana kita memaknai hidup ini dengan pemaknaan yang terbaik dan meraih prestasi yang terbaik sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2 Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji menguji kita semua, menguji kalian semua siapa yang terbaik, yang paling ihsan dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bagian-bagian awal dari kitab Hiya Ulumuddin Imam Al-Ghazali membahas tentang hakikat ilmu dan fadilahnya. Beliau menjelaskan bahwa uh, Islam adalah agama yang memuliakan ilmu dan umatnya adalah umat yang ummatul ilmi umat yang mau tidak mau harus berilmu umat yang al-qiraah umat yang gemar membaca gemar belajar gemar mengkaji gemar mencari dan menuntut ilmu sehingga beliau juga mengutip hadis yang sebetulnya hadis ini termaktub dalam Baihaqi dan <clears throat> At-Tabrani yaitu hadis yang masyhur utlubul ilma walau bisin tuntutlah ilmu itu walau walaupun ke negeri Cina tapi ini <clears throat> adalah salah satu perintah yang menjadi arahan untuk mencari ilmu dimanapun. Karena pada dasarnya kewajiban menuntut ilmu itu adalah kewajiban asasi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini hadis riwayat Imam Muslim bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa yang membedakan derajat antara sesama mukmin itu adalah karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwa orang yang beriman itu memang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau ditambah dengan sifat utul ilma, maka derajatnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Ayat-ayat Al-Qur'an juga menjelaskan banyak sekali tentang pujian terhadap orang-orang yang berilmu. Perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian surat Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan. Kemudian ayat-ayat tentang ulul albab, ulil duha, Kaumun yaqilun, kaumun yatadabbarun, kaumun <clears throat> ya'lamun. Ulul ilmi. Semuanya gelar-gelar dan pujian-pujian yang disebutkan oleh Allah dengan berulang-ulang dan dengan berbagai variasi untuk menunjukkan bahwa ilmu itu sangat mulia dan itu yang membedakan derajat orang-orang yang beriman dengan orang beriman lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bahasan berikutnya beliau membedakan tentang beberapa macam ilmu ditinjau dari manfaat yang harus kita dapatkan dari ilmu itu sehingga ilmu itu bisa ilmu yang terpuji, bisa juga ilmu itu adalah ilmu yang tercela. Namun beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya dan hakikatnya tidak ada ilmu yang tercela. Ilmu itu adalah semuanya terpuji. Cuma ada tiga sebab yang membuat ilmu itu menjadi tercela. Pertama, Apakah ilmu itu menyebabkan seseorang mendatangkan mudarat, kerusakan, hal-hal yang negatif, hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang merugikan kemanusiaan atau dirinya sendiri. Nah ini ilmu yang kemudian berubah dari ilmu yang terpuji tadi kemudian menjadi ilmu yang mazmum atau ilmu yang tercela. Jadi pada dasarnya ilmunya sendiri tidak tercela, termasuk diantaranya yang beliau contohkan adalah ilmu tentang sihir. Jadi ilmu tentang sihir itu <clears throat> disebutkan juga dalam Al-Quran, tetapi ketika ilmu itu digunakan untuk mencelakai orang lain, membuat orang lain merugi atau mudarat alam bahaya dan lain lain maka pada saat itu ilmu tentang sihir itu menjadi ilmu yang tercela. Kemudian sebab yang kedua yang membuat ilmu itu menjadi tercela adalah kalau ilmu itu membuat orang harus mengorbankan sesuatu yang berharga baginya untuk mendapatkannya padahal tidak terlalu bermanfaat untuknya. Ini kaitannya dengan perbandingan antara waktu kita yang sangat berharga diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah bertakwa, tapi kalau waktu itu kemudian digunakan sepenuhnya untuk mencari ilmu, padahal ilmu itu tidak terlalu bermanfaat, maka ilmu itu menjadi gacera untuk orang itu sendiri. Contohnya, tidak terlalu ahli dalam <clears throat> beliau contohkan dalam ilmu uh, antariksa, ilmu yang berkenaan dengan bintang, galaksi, uh, jagat raya dan lain sebagainya. Orang tersebut sebetulnya tidak terlalu membutuhkan, tetapi bergelut dengan ilmu itu menghabiskan banyak waktu sehingga ilmu yang sesungguhnya bermanfaat baginya dan waktunya yang sedikit diberikan oleh Allah terbuang begitu banyak untuk menguasai ilmu-ilmu tentang an-nujum kata beliau. Nah, jadi kalau bukan ahli astronomi, bukan ahli yang berkaitan dengan benda-benda angkasa luar, kenapa orang terlalu mengorbankan seluruh waktunya atau sebagian besar waktunya untuk mengkaji hal ini? Ini menjadi tercela untuk orang tersebut. Kemudian yang ketiga, sebab yang membuat ilmu itu menjadi tercela bagi seseorang adalah kalau ilmu itu mengakibatkan hal yang sangat berbahaya untuk orang tersebut. Sehingga pada dasarnya dia sesungguhnya terjun kepada sesuatu yang tidak ada manfaat untuknya tapi membahayakannya. Nah ilmu yang seperti ini adalah ilmu yang berkenaan dengan ilmu ghaibiyah, ilmu yang uh, orang tersebut tidak punya dasarnya tetapi sudah beranjak kepada ilmu yang eh, di luar daripada logika bahkan bisa membuat orang itu gila ilmu yang berdasarkan kepada sunum, kepada dugaan-dugaan, praduga-praduga, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan alam baik tanpa dasar yang kuat. Nah, ini biasanya menjadi jebakan untuk orang-orang yang ahli tahu Bapak Ibu yang dari Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang sering diungkap itu adalah bahwa ini hadis maudhu, hadis yang palsu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua gudang ilmu. Nah, gudang ilmu yang pertama itu adalah gudang yang berkenaan dengan Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu lahiriah dan segala syariat. Tapi ada ilmu yang katanya itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang khusus gudang ilmu ini seperti kepada Ali bin Abi Thalib atau ilmu yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang mampu menangkapnya dan mampu mempelajarinya. Nah ini tentu saja menyesatkan. Sehingga ada orang-orang yang merasa bahwa dia beribadah khusus seperti wali-wali. Ada wali ini, wali itu, atau rujukannya khidir, eh, rujukannya lain-lain. Ini memudaratkan bahkan banyak kasus di mana orang itu gila. Dan ulama juga mewasiatkan kepada uh, para penuntut ilmu yang belajar tentang ilmu ihya ulumuddin sendiri karena banyak kasus itu banyak orang yang gila, banyak orang yang tidak mampu, banyak orang yang kemudian tidak uh, sampai pada tingkat tertentu sehingga dia merasa bahwa dirinya itu berbeda dengan alam yang ada. Nah, pada kajian-kajian awal bab pertama atau kitab e, jilid pertama tentang bahasan e, Imam Al-Ghazali tentang ilmu ini masih sangat bermanfaat dan belum ada kasus-kasus yang menyebabkan orang gila dan lain. Tapi di bab eh, ketiga atau keempat itu banyak orang yang tidak memiliki dasar ilmu, tapi bergelut dengannya dan mengkajinya lebih dalam sehingga kadang-kadang menjadi gila dan e, menjadi orang yang luar biasa. Wallahu a'lam. Nah ini <clears throat> yang menurut beliau ilmu itu menjadi tercelah karena memudaratkan orang yang menuntutnya. Yang paling menarik dari apa yang beliau sampaikan di sini adalah ketika beliau membahas tentang apa sesungguhnya ilmu yang terpuji yang harus kita cari. Ya. Karena setiap orang selalu termotivasi untuk mencari sesuatu yang sangat berharga yang memberikannya kebahagiaan, memberikannya segala sesuatu yang diimpikannya dan dicita-citakannya. Nah, maka beliau membagi ilmu kemudian dengan e, tiga kriteria. Pertama, apakah ilmu itu dicari karena ilmu itu sendiri atau pengaruhnya terhadap yang lain? Nah, contohnya ada yang kita cari itu bukan untuk itu sendiri, eh, untuk hal itu sendiri atau zatnya sendiri, tapi untuk yang lain pengaruhnya terhadap yang lain. Ketika kita mencari uang. Nah uang itu pada dasarnya bukan tujuan kita untuk mendapatkan uang itu. Karena uang itu tidak bisa kita makan. Tetapi karena uang itu bisa untuk kita belanjakan, membeli rumah, membeli mobil, membeli makanan, pokok, dan lain sebagainya, maka uang itu kita cari karena ada sesuatu yang kita raih selain sebagai alat untuk membeli yang lain. Nah, ada juga sesuatu itu hanya kita cari untuk dirinya sendiri dan bukan untuk yang lain. Nah, ini yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan kita mencari makan. Makan itu sendiri mengenyangkan kita dan tidak ada pengaruh lain. Minuman dan lain-lain. Itu untuk diri sendiri atau zatnya sendiri sehingga tidak ada pengaruhnya langsung. Nah sementara ilmu itu bisa membahagiakan pada zatnya sendiri juga pada pengaruhnya yang membuat orang bisa memberi keahlian dan menjadikan dia bahagia dunia dan akhirat. Nah, sehingga ilmu ini dari segala sisinya baik zatnya sendiri atau pengaruhnya itu ya. menjadikannya selalu teruji dan selalu dicari oleh orang. Nah Bapak Ibu yang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian menurut beliau hal yang paling harus di uh, hidupkan karena tema kitabnya itu Isya Ulumuddin atau menghidupkan ilmu agama menghidupkan ilmu-ilmu yang bisa memberikan manfaat pada zatnya sendiri dan juga pada pengaruhnya yang membuat orang langsung mendapatkan manfaat dan tidak tertunda-tunda. Jadi setelah orang mengetahui sesuatu, maka orang tersebut pasti akan mendapatkan manfaat langsung karena zat ilmu itu sendiri memberikan manfaat. Kemudian pengaruhnya bisa mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain karena modal dari ilmu yang tadi. Nah Bapak Ibu yang kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian beliau membahas tentang ilmu yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada ilmu yang hanya terbatas untuk kehidupan kita di dunia ini. Ilmu tentang sejarah macam keahlian yang berkenaan dengan kekhalifahan kita, ilmu tentang eh, hal-hal uh, yang hanya terbatas pada kebutuhan duniawi kita. Nah, ilmu ini menurut beliau adalah ilmu yang kurang uh, kualitas dan nilainya. Ilmu yang sesungguhnya yang memiliki martabat yang tertinggi itu adalah ukurannya syaraful ilmi di syaraful maklum. Yaitu bahwa kemuliaan ilmu itu adalah diukur dan dinilai dari apa yang diajarkan oleh ilmu itu. Apa yang diajarkan oleh ilmu itulah yang mengukur nilai dan kualitas ilmu itu. Maka ketika ilmu tauhid itu mengajarkan tentang Allah, tentang sifatnya, tentang rububiyahnya, uluhiyahnya, tentang segala hal yang berkaitan dengan eh, sifat-sifat dan nama-namanya. Maka ilmu itu adalah ilmu yang paling mulia karena mengajarkan tentang Allah yang maha mulia. Kemudian ilmu Al-Quran, ulumul Quran yang mengajarkan tentang segala hal yang berkaitan dengan kitabullah, karena Al-Quran itu mulia, maka ilmu itu menjadi mulia. Jadi eh, beliau menjelaskan ulumuddin ilmu ilmu agama itu adalah ilmu-ilmu yang paling mulia karena ilmu itu mengajarkan tentang agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan hingga akhir zaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan abadinya Al-Qur'an. Maka menghidupkan ilmu agama itu adalah tugas yang paling mulia. Karena ilmu yang berkenaan dengan ilmu muktasabah dan ilmu yang hanya terbatas untuk kepentingan dan urusan duniawi terus menerus berubah ditambah atau ada penemuan baru atau atau hal-hal yang bisa dihapus atau tidak sesuai lagi dengan zaman sehingga ilmu itu tidak lagi memberikan manfaat yang maksimal untuk manusia. Tapi ilmu agama, ilmu tentang sholat, ilmu tentang bagaimana beribadah kepada Allah adalah diabadikan oleh Allah karena abadinya Islam sehingga mewariskan ilmu itu adalah merupakan kemuliaan yang tertinggi. Maka Ihya Ulumuddin menghidupkan ilmu-ilmu agama adalah merupakan tugas paling pokok dan asasi sesuai hadis Rasulullah SAW Alaihi Wasallam al ulama'u warafatul anbiya bahwa ulama itu adalah pewaris dari para nabi. <clears throat> Jadi tugas setiap mukmin adalah menciptakan melahirkan, membentuk ulama-ulama karena mereka lah yang menjadi uh, penerus estafet risalah yang abadi ini dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an innama yakhshallaha min ibadihi ulama ayat ini menjelaskan bahwa hanya kata-kata innama itu yufidul dulu atau hanya orang yang berilmu saja yang takut kepada Allah. Selain itu tidak. Jadi hanya yukinul hafal. Jadi kalau orang tidak berilmu tidak mungkin akan takut kepada Allah. Tidak akan takwa kepada Allah. Tidak akan beribadah maksimal kepada Allah. Jadi ini nama yaqsallaha min ibadihil ulama. Ini seperti uh, apa namanya kata-kata kita kepada Allah atau bacaan kita eh, kita dalam doa-doa kita juga dalam Al-Fatihah kita ketika kita mengatakan yang paling sederhana ia karena dulu ya karena sekali. Jadi karena didahulukan ia hanya kepada maka itu menjadi pembatasan dan tidak boleh kepada yang lain kita beribadah. Ia karena saya juga tidak boleh kepada yang lain. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kita memohon pertolongan karena didahulukan. Demikian pula yang nama Yahsha di sini hanya akan takut kepada Allah. Yaitu orang-orang yang ulama. Nah, ilmu yang berkenaan dengan hal-hal yang menjelaskan hak Allah hak hamba itulah yang membuat orang takut kepada Allah. Apa hak Allah? Hak Allah adalah untuk disembah dan tidak disekutukan dengan sedikit pun. Hak seorang hamba adalah kalau orang tersebut telah beribadah kepada Allah, telah menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, maka dia berhak untuk hidup dengan kebahagiaan dunia dan akhirat dan mendapat ridho Allah dan surga yang kelak. Ini hak kita. Kalau kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan, kemudian sikap istiqomah dalam menyembahnya, kemudian bertakwa kepadanya, tidak menyekutukannya, itu pemberian hak dari Allah sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslim. Hak kita adalah kehidupan yang baik, bahagia, tenang di dunia ini dan ridho Allah dan surganya kelak di hari kiamat. Nah inilah yang paling penting untuk kita hidupkan dari ilmu-ilmu. Di samping ilmu-ilmu tadi yang berkenaan dengan ilmu muktasabah, ilmu yang menolong kita dalam tugas keharibahan kita di dunia ini dengan berbagai macam ilmunya. Tapi beliau mengingatkan kita satu hal bahwa ilmu yang daqaikul umur Ilmu-ilmu yang detail berkenaan dengan sesuatu dan tidak terlalu penting itu adalah ilmu yang membuat kita itu tercela bukan karena ilmunya tapi telah mengorbankan banyak waktu kita yang waktu kita itu sangat berharga di sisi Allah. Seperti mohon maaf Bapak Ibu yang memang tidak sesuai dengan contoh di lafiyah Ulumuddin. Sekarang ini orang mohon maaf ada orang yang tahu tentang berbagai macam nama uh, uh, uh, seluruh nama apa klub-klub sepak bola dunia, nama pemainnya, nomor punggungnya. Nah, itu yang ditanya soalnya. Nah, itu tidak penting dan sangat mengganggu dan sangat mengorbankan waktu kita yang paling mulia di sisi Allah, apalagi kalau untuk mencari ilmu atau membaca koran-koran yang berkenaan dengan itu. Kalau lebih lama lagi kalau ilmu tentang infotainment, ilmu tentang kok sampai arah orang ditayangkan, bagaimana dia mencukur apa datang ke salon, datang ke macam-macam. Nah, ini ilmu Begitu fitnahnya ilmu yang tidak ada manfaatnya. Semua ilmu itu memang untuk orang tersebut, untuk orang yang meriasnya bermanfaat tapi untuk kita tentu saja kita selalu harus mengorbankan terlalu banyak waktu untuk mengetahuinya. Nah, dakwah ilmu ini, ilmu-ilmu detail yang tidak ada kaitannya dengan diri kita, menurut beliau harus dijauhkan. Kita tercela kalau mempelajarinya dan terlalu membuang waktu untuknya. Nah, waktu alam, mungkin ada hal-hal yang dapat kita diskusikan, kita silakan. Ya, kalau tidak ada <clears throat> pertanyaan, saya akhiri dengan Eh, memberikan beberapa <clears throat> poin penting untuk kajian kita pada hari ini. Pertama, bahwa ilmu itu sangat mulia dan orang-orang yang memilikinya sangat dimuliakan dalam Islam <clears throat> dan itu menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah mencari sebanyak-banyaknya ilmu yang bermanfaat. Sebab kalau tidak bermanfaat, maka ilmu itu menjadi musibah yang sangat besar. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Asyadun nasi adaban yaumal kiamati alimun yang yanfa'u ilmu." Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya kelak di hari kiamat itu adalah orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat untuknya dan untuk orang lain. Ini tentu saja ancaman bagi orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, Mari kita jauhkan semua sebab-sebab yang membuat ilmu itu menjadi tercela dalam diri kita. Baik karena ilmu itu menyebabkan terjadinya kerusakan, kemudaratan dan segala hal-hal negatif bagi orang lain atau untuk diri sendiri. Kemudian harus mengorbankan banyak waktu dan hal-hal yang berharga untuk mencarinya. Nauzubillah, orang yang <clears throat> ya untuk hal-hal yang ya mencari arca-arca yang tidak bermanfaat harus membayar luar biasa bermiliar-miliar. Nauzubillah itu tidak bermanfaat. Kemudian ya untuk museum oke okay lah, tapi untuk orang-orang tertentu nggak terlalu penting. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kemuliaan ilmu yang harus benar-benar menjadi fokus kita dalam pencarian itu adalah ilmu yang membahagiakan kita di dunia dan mem memberikan jaminan untuk mendapat ridho Allah dan surganya. Itulah ilmu-ilmu agama sesuai dengan uh, apa yang diajarkan, mana yang menjadi prioritas adalah apa yang diajarkan. Kalau tauhid adalah mengajarkan tentang Allah, maka itulah yang paling mulia. Kalau Al-Quran mengajarkan tentang kalam Allah, maka itu kemudian menjadi yang berikutnya atau ilmu yang berkenaan dengan ahkam taklifiyah, hukum-hukum yang harus kita tahu tentang kewajiban kita beribadah, hukum halal haram, hukum eh, wajib, sunnah, mubah dan lain-lain itu juga menjadi penting karena itu bisa kita jadikan perubahan untuk memprioritaskan amal yang harus kita lakukan dan lain-lain itu menjadi ukuran kemudian yang terakhir yang menjadi peringatan beliau Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang kurang atau hal-hal yang sepele dan dapat melukul umur. Hal-hal yang detail yang tentunya tidak membawa manfaat tapi kita bergelut dengannya. Seperti contohnya di ilmu tentang klub sepak bola, nama pemainnya dan lain-lain. Wallahu a'lam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.